Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azbani wa Kita masih berada pada pembahasan hadis yang ke 7 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana hadis yang ketujuh ini hadis yang sangat mulia, pendek, mudah dihafal dan sering kita mendengarnya. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu barakallahu fiikum antum hafal atau enggak? Ayo, tafadhal. Sa'di an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Adar radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adina nasiha kullu liman qala lillahi wa qala lillahi wa li rasulihi wa li ayyamin qala lillahi wa li kitabihi qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ayyamin muslimin wa amatin wa muslimin. Na'am, تفضل. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والمسلمين نعم تفضل نعم تفضل ايوه نعم استنى تفضل تفضل Naam, Hasan, fadhal. wa ammatihim bukan bukan wa ammatihim wa ammatihim Ainya panjang ya ainya. Lah <laughs> bahasa khair insyaallah. Kalau wa ammatihim nanti amma itu artinya apa? BP. Wa ammatihim. Eh wa ammatihim karena umum. Atau anna Rasulullah Tawut. Apa ulangi? Nabi bin Aus dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinan nasiha qala wal kitabi wal rasulihi wal wa wal wa lillahi wal kitabi wa rasulih wal a'immati lillahi lillahi wal kitabi wa rasulih wal a'immati wal a'immati muslimina apa? Eh, na'am barakallahu fikum lah, ba'as diulang-ulang terus ya biar mutqin na'am barakallahu fikum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang mana terakhir kita ambil sampai mana? 6 Aywan barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum yaitu poin yang pertama ketika Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anhu sudah kami jelaskan globalnya, beliau adalah sahabat yang mulia yang pernah jumpa dengan apa? Dajjal beserta penjaganya. Penjaga Dajjal siapa namanya? Jassasah. Nah, mafhum salah ya. Jadi sahabat yang mulia yang pernah jumpa dengan Dajjal siapa? Ewa Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Amman nasihu adapun orang yang nasih yang menasihati fa alladhi yastawi zahiruhu wa batinuhu ma'allahi yaitu orang yang menyamakan dohir dan batinnya bersama Allah ini yang pertama kali. Jadi antara dohir dan batinnya itu upayakan sama. Karena kalau cuma dohirnya saja batinnya tidak itu nanti seperti orang munafik. Fa qala la ilaha illallah amila bidhalik Apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya dia mengamalkan dengan lafaz tersebut atau kalimat tersebut. Fala ya'budu illallah azza wa jalla maka hendaknya dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yad'un nasa ila ma'na hadhil kalimah wal 'amali biha, perhatikan baik-baik. Kemudian mengajak manusia, menyeru manusia untuk Nah barakallahu fikum terhadap kalimat ini, terhadap makna kalimat ini dan mengajak untuk mengamalkannya. Wa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jal dan juga mengajak untuk mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Walaisal muradu al-qaul bil lisan faqat. Perhatikan baik-baik ini. Bukan yang diinginkan di sini adalah hanya ucapan dengan lisan saja. Jadi kalau cuma lisan saja banyak orang ucapan la ilaha illallah. Tapi konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah dua rukun yang terkandung di dalamnya. Jadi enggak cukup kalau cuma la ilaha illallah. Harus terpenuhi dua rukun. Apa dan apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun tersebut jangan terlupakan. Karena konsekuensinya kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha ini apa? Nafyu, meniadakan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah taala. Paham ya? Kemudian apa? Al-isbat maksudnya adalah menetapkan semua peribadatan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik ya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat Faman kana yuksiru min qawli la ilaha illallah wa la ya'taqiduha wa la ya'malu bi muqtadaha fa huwa munafiq. Maka barang siapa yang memperbanyak ucapan la ilaha illallah tapi dia enggak meyakininya, tidak mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah maka dia munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan, eh, barakallahu fikum, antum saksikan bagaimana. Banyak enggak mereka ucapkan? Seribu kali pun tahan mereka tapi konsekuensinya bagaimana? La ilaha illallah paginya ke kuburan, minta pesugihan. Ya kan? Sebagian orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum afdhaludz dzikri kalimatu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Allahul musta'an. Yang jelas sangat disayangkan. Kata beliau bagus sekali ini. Barang siapa yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah diulang-ulang banyak, tapi enggak meyakininya, dan tidak pula mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah fahuwa munafik. Dohirnya kan bagus, la ilaha illallah. Tapi batinnya bagaimana? Dia mengucapkan la ilaha illallah bukan semata-mata ucapan saja. Konsekuensinya apa tadi? An-nafyu isbat. Dua rukun itu harus terapkan. Enggak bisa dia mengucapkan saja kemudian minta kepada para kiai, minta kepada para wali, datang ke kuburan Mbah fulan, Mbah alan, paham ya? Mbah fulana Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat. Wan nifaqu, ini perhatikan ini pengertian yang penting dan antum harus perhatikan baik-baik. Wan nifaqu dan kemunafikan itu adalah huwa idharul khair wa ibtanus syarr. Paham ya? Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini termasuk definisi nifaq kemunafikan. Mahum. Kalau definisi yang sering antum hafal, ha? Orang munafik huwallazi yudhiru al-islam wa yuftinu al-kufra. Paham ya? Menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Perhatian baik-baik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini, "Falal yudhiru al-khaira linnas walakinahu yuftinu khilafahu munafiqun." Maka orang yang menampakkan kebaikan di hadapan manusia, akan tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang berseberangan Nah, barang barang barakallahu fikum, maka dia dikatakan munafik. Maksudnya bagaimana? Dia menampakkan di hadapan manusia kebaikan, seakan-akan dia muslim, mukmin. Nah, barakallahu fikum, tapi di belakang batinnya sangat benci dengan keislaman. Benci kepada kaum muslimin, benci kepada kaum mukminin. Ini dikenal dengan munafik wal Wan nifaq wasyaddu minal kufri wal Kemunafikan itu lebih parah dibanding kekufuran. Wal Kenapa? Kalau kekufuran nampak atau enggak? Nampak. Kemunafikan enggak nampak. Orang enggak tahu kalau dia punya enam sifat-sifat munafik. Tahunya bagaimana? Tahunya dengan gerak gerik yang ada. Ikut perang, ikut perang, berangkat perang, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi antaranya. Mencaci maki kaum muslimin. Eh, kita duduk-duduk di sini aja, biarkan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain mereka berperang contohnya. Mohon insyaallah ya. Seperti itu. Kisahnya banyak yang kita sudah kita lewati mengenai kisah peperangan perang apa kemarin? perang Uhud, ya kan? Nam kisahnya orang-orang munafikin ikut berangkat perang, tapi seringnya apa? Bikin kacau saja. Nah, barakallahu fikum bikin kacau, bikin keributan. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. al kafira sarraha bi kufrihi wa 'arafahu nas karena orang kafir itu terang-terangan dengan kekufurannya dan manusia tahu. Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik ya. Nah, wa akhadhu wa akhadhu hidrahum minhu. Dan manusia pun juga mengambil apa? enam kehati-hatian dari mereka. Nah, mengambil apa? Enam barakallahu fikum peringatan juga kehati-hatian dari mereka. Maksudnya enggak sembarangan karena tahu kalau itu mereka itu kafir gitu loh. Amal munafik adapun orang munafik fa innahu yukhadi'ul muslimin. Maksudnya dia menipu kaum muslimin. Orang muslim enggak tahu kalau dia munafik karena menampakkan keislaman tadi. Allah musta'an hindari yang seperti ini barakallahu fikum. Kalau dia jelas-jelas sunni salafi tampakkan Enggak usah ragu-ragu, pakaian pakaian syar'i. Eh, bila perlu pakai sorban tiap hari. Paham ya? Kalaupun enggak gitu pakai peci. Eh, nah pakai kolang suah itu pun kita hindari yang peci nasional itu ya. Karena identiknya peci nasional itu yang pakai bukan hanya kaum muslimin saja. Nah, antum saksikan terkadang di gereja-gereja itu yang pakai karena orang Kristen pakai peci nasional juga, orang enggak beragama pakai peci nasional. Bukan karena enggak ada larang, bukan karena ada larangannya, tapi bagaimana? Karena tamayyuz, Taman Yusuf tampil beda, memisahkan diri. Hatta dalam masalah pakaian pun seperti itu. Nah, tapi buktinya katanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kita kalau berpakaian harus mengikuti adat setempat. Beliau ketika mengucapkan seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, bukan berarti kita dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau ada setempat misalkan pakai bantalon, apa kita mencontoh mereka? Tidak. Adat istiadat yang diperbolehkan untuk kita ikutin itu manakala tidak berseberangan dengan syariat. Karena hukum asal adat atau tradisi itu haram atau boleh? Hmm? Hukum asal tradisi adat istiadatnya haram atau boleh? Boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau kita misalkan ngikutin adat, adat setempat pakai celana jeans misalkan, celana levis, celana bantolon, kita ikutin nggak benar. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita berdalilkan Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan ini. Syekh fulan membolehkan kita sholat misalkan hanya apa? Hanya pakai nah barakallahu fikum misalkan celana biasa, celana bantolon atau semisalnya kita katakan syekh fulan yang bolehkan tersebut bagaimana salatnya? Ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu loh. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita patokannya Syekh fulan atau alam ternyata syekhnya sendiri tidak itu loh. Apa maksudnya ya? Seperti itu berbahaya sekali. Allahul musta'an. Naam. Tapi patokan kita, sandaran kita adalah apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan wa akhadhu hidrahum ammal munafiqu fa innahu yukhadi'ul muslimin wa yadhunnunahu minhum dan kaum muslimin menyangka orang tersebut termasuk mereka orang munafik enggak enggak menampakkan aslinya seperti Syiah rafidah antum enggak tahu kalau mereka Syiah sudah masuk ke Indonesia dengan cara apa sembunyi-sembunyi nah banyak barakallahu fikum tertipu karena mereka memiliki akidah yang namanya at menyembunyikan aslinya. Senyum-senyum, dagang bareng, eh, kerja bareng. Ternyata dia punya pemikiran Syiah. solatnya sudah beda, ritualnya beda. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati. Itu semuanya akan nampak dan akan jelas manakala orang itu punya apa? Punya ilmu, punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu bingung, dikirain sama saja. Ini juga Islam waktu teman Islam Syiah katanya. Allahul musta'an. Hati-hati, hati-hati. Allahul musta'an. Kita lihat wahwa aduwan lah, lahum padahal dia itu musuh. Orang munafik itu dikenal musuh dalam selimut. Musuh dalam apa? Musuh dalam selimut. Antum tahu nggak musuh dalam selimut? Tahu nggak maksudnya musuh dalam selimut? Antum tahu maksudnya nggak? Musuh dalam selimut apa maksudnya? Apa? Eh, musuh yang tersembunyi. Dia seakan-akan bersama kaum muslimin ternyata musuh. Selimutan itu ya. Nah barakallahu fikum Allah musta'an enggak nampak itu hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Nah terkena penyakit ini musuh dalam selimut. Hati-hati barakallahu fikum. Buka sekalian bernampak ilmu musuh atau bukan itu loh. Kalau orang selimutan nggak tahu kan? Ini seperti ini orang munafik ini wa huwa aduun lahum. Padahal dia musuh mereka itu loh. Yakhunuhum. Mereka berkhianat kepada kaum muslimin. Eh, orang munafik tadi berkhianat kepada kaum muslimin wa yatarabbasu bihimud dawair. Nah barakallahu fikum mereka atau orang munafik tadi menunggu saat-saat yang tepat Eh, untuk menghancurkan kaum muslimin. Allah musta'an. bayangkan seperti kala jengking. Kala jengking itu walaupun dia menyembunyikan ekornya tapi kalau antum sentuh bagaimana? Begitu antum sentuh langsung nah, nyengat nanti. Hati-hati. Orang-orang munafik ini belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, sudah. Jadi kejahatan terjadi itu bukan karena ada niat dari pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Paham ya? Waspada barakallahu fikum. Antum lihat di tempat-tempat parkir ada tulisan kayak gitu biasanya ya. Allah mustahil kejahatan, melanggar peraturan itu bukan karena ada niat dari pelakunya tapi karena ada kesempatan. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita nah barakallahu fikum mana ada niatan Ustaz, cuman karena ada kesempatan. Nah ini. Hati-hati. Nah barakallahu fikum. Ini seperti ini orang-orang munafik, ini mencari kesempatan. Begitu sempat dan juga sudah yakin bisa langsung kaum muslimin di pantai Allah musta'an. Kita lihat wa yaltamisu naqa'is wal 'uyub dan juga orang munafik itu mencari-cari nam kekurangan-kekurangan dan catat-catat yang ada pada kaum muslimin wa yunammiha wa yansuruha dan menumbuhkannya serta menyebarkannya coba bayangkan yang menyebarkan kisahul ifk ha, yang masyhur dan ma'ruf kisah yang dikenal dengan hadisul ifk itu kisahnya apa tuduhan um, umil mukminin dituduh dengan berzina siapa menyebarkan orang-orang munafik di antaranya siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Nah, barakallahu fikum, menyedarkan. Ini kita lihat ini. Nah, wa yaltamisu lahum naqa'is wal 'uyub wa yunammiha wa yansuruha. Mencari-cari kekurangan dan juga cacat-cacat yang dia miliki atau yang miliki kaum muslimin kemudian menumbuhkannya dan menyebarkannya. Fa idza ja'atis al muslimin dhahara nifaquhu wa kufruhu. Ketika datang sesuatu yang menggentingkan, sesuatu yang dahsyat mengenai kaum muslimin, mulailah nampak kemunafikannya dan kekufurannya. Bayangkan, ketika perang Uhud, melihat musuhnya berapa? 3000 pasukan langsung mereka apa? mundur. Bayangkan itu. Nampak di situ, nampak. Kalau seandainya mereka benar-benar kokoh bersama para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, 1000 berangkat terus Enggak perlu oh ini kok 3000, paham ya? Karena melihat banyaknya musuh akhirnya mereka 300 pulang lagi. Ini. Allah musta'an hati-hati barakallahu fiikum nampaknya ketika ada uh, kesusahan yang menimpa kaum muslimin. Na'am wa haza ila a'da'il muslimin akhirnya pun nempel dan juga ikut kepada barisan musuh-musuh kaum muslimin. Ini dikenal musuh dalam selimut. Hati-hati barakallahu fiikum. Jadi kita semuanya perlu waspada. Waspada dari kelompok-kelompok sesat ahlu bid'ah wa dalal, yang mereka itu terkadang kelihatannya mereka sama seperti kita juga, mencari kesempatan hati-hati. Ingat-ingat kaidah tadi itu ya. Ternyata benar juga yang disampaikan oleh sebagian orang itu ya. Nah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan tadi. Allah mustani udah kelihatannya udah bisa ini dimasuk ke syubhat, dimasuk ke syubhat. Hati-hati barakallahu fikum. Asy-syubhat wal qulub dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati itu lemah, itu kaidah itu. asubahu as-subahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Subhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Oleh karena itu kalau mengambil ilmu total, semuanya di al-sunnah. Nah, terutama ilmu agama. Terutama ilmu agama. Jangan anak usulnya ngambil dari orang hizbi. Nanti kalau akidah dan manhaj dari ahlu sunnah biar kokoh, nggak bisa. nggak bisa. Pasti akan ada kontradiksi di situ nanti. Kenapa kok bisa? Karena antum ketika belajar sama seorang guru itu nggak mungkin antum nggak muliakan. nggak mungkin. Karena terjadi sebagian ikhwah dulu, Ustaz anak kalau masalah manhaj dan akidah ngambil dari al-sunnah. Masalah lughah sama nahwu anak ngambil dari orang sufi, orang NU katanya. Atau orang hizbiyin lah gitu istilahnya. Allah musta'an. Akhirnya apa? akhirnya mau nggak mau dia muji ustadznya ustaz masya Allah bagus nah, ujung-ujungnya ke situ padahal dia awal mulanya cuma mengambil lughah saja Allah musta'an jadi memang ulama ahlu sunnati wal jamaah nah para ulama mereka mengarahkan hatta dalam ilmu alat pun mengambil dari ahlu sunnah ingat-ingat rambu-rambu pondasi patokan kalamnya siapa al-imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala yang dinukilkan dalam muqadimah sahih muslim apa alafatnya itu inna hadal ilma terus nah, inna hadal ilma dinon. Fangduru amman dan dinakum. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, bukan permainan. Agama, lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan sampai keliru barakallahu fikum. Hatta ilmu alat ilmu lughah nahwu ambil dari sunnah Nah, jangan seperti orang-orang yang bermanhajnya wasi', manhajnya luas. Diambil ilmu dari siapa saja silahkan. Selama yang diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah qala qala Rasul, ambil. Enggak mandang yang memberikan apa? arahan, enggak mandang yang memberikan apa? memberikan pelajaran, dilihat. Dilihat dulu ahlu sunnah apa bukan itu loh. Al-Imam Muhammad Sirin, Muhammad Ibn Sirin rahimahullah taala, beliau pun juga masih menasehatkan masih sekitar daripada mukadimah tersebut, mukadimah sahih Muslim beliau mengatakan apa? dar ila ahli sunnah. Lihatlah kepada ahli sunnah. Fayukhad hadithuhum, diambil hadisnya, diambil ilmunya. Fayungdar wa yungdar tsumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Kemudian dilihat, oh ini dari ahlu bid'ah, enggak diambil ilmunya. Caranya gitu. Masa kita enggak boleh mengambil ilmu sebebas itu sih? Enggak boleh. Ambil ilmu hanya dari al-sunnah. Agar apa? Lurus semuanya. Lughahnya lurus, usulnya lurus, akidah dan manhajnya pun juga lurus. Jangan sampai akidahnya lurus, manhajnya lurus, kemudian usulnya apa? Bengkok misalkan. Karena berbahaya. Berbahaya para fikum. Naam. Oleh karena itu ahlu sunnah perlu mempelajari semua perkara atau semua ilmu dalam agama ini. Semampunya. Ilmu alat juga dipelajari. Ilmu usul, adab, mustalah, ilmu hadis, faraid. Intinya semuanya dipelajari semampunya. Nah jangan sampai yang penting kan akidahnya. Walaupun anak nggak punya adab, yang penting akidahnya. Keliru itu? Keliru beradab ya akhi barakallahu fikum. Beradab berakhlak yang mulia karena Rasulullah diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu adab sangat penting sekali. Antum misalkan dakwah di masyarakat, pecicilan, itu akan dinilai, oh ini ahlus sunnah pecicilan ini. Habis ngajar langsung tertawa-tertawa. Habis ngajar langsung, wah. Perlu beradab barakallahu fikum sehingga apa? Sehingga ketika antum berdakwah di masyarakat itu pun orang lihat, oh ini Masya Allah ini. Paham ya? Bukan kita minta pujian bukan. Tapi akhlak dan adab perlu. Akhlak dan adab perlu. Barakallahu fikum. Naam. Karena suatu ketika nanti walaupun antum sekarang belajar, mungkin suatu ketika nanti 10 tahun yang akan datang atau sebelumnya berdakwah seperti itu caranya. Apalagi di masyarakat. Di masyarakat itu perlu yang namanya adab dan akhlak. Bukan berarti kita eh, meninggalkan akidah. Ya, akidah tetap diambil, lurus. Manhaj tetap dipelajari, lurus. Akhlak dan adab juga harus dimiliki. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Amma idza ja'a ar rahau wal khair. Nah, perhatikan baik-baik. Adapun apabila datang kepadanya raha wal khair, waktu yang longgar luang, kemudian kebaikan, fa innahu yudhirul iman. Maka orang munafik tadi menampakkan keimanan liya'isha ma'al muslimin. Untuk apa? Tujuannya untuk hidup bersama kaum muslimin. Ini simbiosis apa? parasitisme. Simbiosis parasitisme. Nempel tapi merugikan ini. Paham ya? Nah, enggak menguntungkan sama sekali nempel dia sama kaum muslimin, tapi merugikan. Seperti benalu, tahu benalu antum? Ada pohon sudah tenang-tenang hidup, ada yang tumbuhan nempel dia. Nempelnya itu ujung-ujungnya malah mematikan pohon yang asli tadi. Benalu. Tahu benalu antum kan? Kalau nggak tahu nanti dikasih tahu. Tahu benalu antum? Tahu? Pernah lihat benalu? Labas khair insyaallah. Yang jelas ini istilahnya simbiosis parasitisme. Itu istilah apa ya? Yang jelas istilah, istilah bahasa Indonesia itu ya. Jadi nempel dan merugikan. Berbeda dengan simbiosis apa? Mutualisme. Seperti burung jalak dengan kerbau. Nah, itu gambaran aja ya. Burung jalak dengan kerbau itu, kerbau itu kan gatal karena ada kutunya. Datanglah burung jalak makan kutu tersebut. Sama-sama menguntungkan. Burung jalak kenyang dapat kutu tadi, kerbaunya pun juga nggak ada gatal-gatal lagi sudah. Paham ya? Nah, ini orang munafik ini simbiosis parasitisme, nempel dan merugikan. Ini buktinya. Ketika datang kebaikan bagaimana? Nampakkan keimanan biar bisa hidup bersama kaum muslimin. Tapi ketika datang kesusahan, ditimpa sama musuh-musuh, malah apa? Lari. Menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Allah musta'an. Enggak perlu aku hafal tadi ya. Itu cuma gambaran aja. Nanti biar nanti antum enggak bingung apa simbiosis simbiosis, anda juga enggak paham. Yang jelas itu tadi kesimpulan globalnya. Simbiosis mutualisme itu nempel tapi menguntungkan. Tapi kalau parasitisme seperti orang munafik itu nempel merugikan. Paham salah ya? nah. Kita lihat berikutnya. Hada sya'nul munafik. Inilah keadaan orang munafik. Khainun ma'allah wa khainun ma'annas. Dia itu berkhianat bersama Allah dan juga berkhianat bersama manusia. Allah musta'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman padahal mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak terasa. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Definisi munafik tadi apa, Ehsan? Naam huwa alladhi yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra, yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Mana yang lebih parah? Orang munafik atau orang kafir? Orang munafik. Kenapa kok lebih parah? Kenapa? Kenapa kok orang munafik lebih parah daripada orang kafir? Kenapa orang munafik lebih parah? Karena menyembunyikan aslinya ya. Kalau orang kafir terang-terangan. Musuh dalam apa tadi? Dalam selimut. Hati-hati kalau fikum. Nempel tapi merugikan. Allahumma musta'an. Berikutnya qala wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya bagaimana kita lihat? An-nasihatu li kitabillah wa huwal Qur'an. Nasihat untuk Al-Qur'an, untuk kalamullah atau kitabullah maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang kita hafal barakallahu fikum itu ada dua kemungkinan. Perhatikan baik-baik, Al-Qur'an yang kita hafal itu ada dua kemungkinan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini kemungkinannya. Al-Qur'an yang kita hafal itu hujjatun laka au alaika. Hujjah untuk kita atau malah mengenai kita sendiri. Seperti orang-orang penghafal Al-Qur'an tapi untuk mencari dunia. Eh? diundang sana, diundang sini itu baca yasinan, khataman Al-Qur'an, dikasih amplop, kasih uang, ini ada hati. Karena sebagian sebagian orang seperti itu, menghafal Al-Qur'an di pondok pesantren Tujuannya apa? Biar nanti kalau ada orang meninggal dunia, suruh khataman sehari khatam itu misalkan dikasih uang, kasih amplop untuk nyari uang. Enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Berbeda halnya kalau antum mengajar Al-Qur'an. Mengajari Al-Qur'an meluangkan waktunya akhirnya orang yang diajari tadi inisiatif ngasih apa? Ngasih gaji atau ngasih santunan kepada orang yang ngajar tanpa meminta enggak masalah. Paham ya? Tanpa matok maksudnya ya. Dia hanya ngajar saja karena dia meluangkan waktunya. Kemudian si muhsinin tadi mengatakan karena antum sudah ngajar tiap hari dan mungkin sebagai ganti maishahmu ini tak kasih misalkan. Ini minta nggak ini? Enggak minta. Berbeda dengan yang masang tarif. Eh, program membaca Al-Qur'an sekaligus menghafal satu bulan misalkan. Satu bulan hafal katanya. enam sehari maharnya enam sekian ribu misalkan. Nah, seperti ini sudah memperjualbelikan ini, hati-hati. Nah, karena sudah matok, sudah apa? Memasang atau mematok harga. Allah musta'an. Terus bagaimana? khairukum man al qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Bukan apa? Bukan mencari uang dengan Al-Qur'an, tapi mengajarkan Al-Qur'an. Nah, mafhum soal ini ya? Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat. Antu'mina bihi wa ta'taqida annahu kalamullah wa annahu munazzalun ghairu makhluqin. Perhatikan baik-baik ini. Nasihat untuk Al-Qur'an itu maksudnya bagaimana? Engkau beriman dengan Al-Qur'an, dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bahwasanya Al-Qur'an munazzalun ghairu makhluk, diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Mafhum soalnya dengan Al-Qur'anul Karim. Wa annahu kalamullah haqiqatan, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah secara hakikat. Nah, jadi semua Al-Qutub al-Munazzalah minas sama, semua kitab-kitab yang turun dari langit, kitab apa saja Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, Ibrahim dan Musa itu semuanya Allah atau bukan? Semuanya kalam Allah Jalla wa'ala. Mahum insyaAllah ya, sudah kita lewati pembahasan dalam Al-Ha'iyah setelah globalnya. Wa annahu kalamullah hakikatan anzalahu ala rasulihi sallallahu salam Ya Yang Allah telah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu Sallam. Selama melalui siapa? Iqbal Allah telah menurunkan Al-Qur'an kalamullah ini kepada Rasulullah melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam dengan sebutan yang lain apa sebutannya? Apa sebutan untuk malaikat Jibril diantaranya? antaranya? Ruhul Amin. Istilah lainnya Ruhul Kudus. Paham ya? Memiliki berapa sayap? 600 sayap barakallahu fikum. Naam. Siapa orang-orang yang memusuhi malaikat Jibril ini siapa? Ada enggak kira-kira dari kalangan manusia yang sangat benci dengan malaikat Jibril ini ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira Yusuf? Siapa dan siapa? Orang-orang Yahud. Yang kedua, orang Syiah Rafidah. Orang-orang Yahud mengatakan apa? Ah Yusuf, Yusuf Kabir. Orang-orang Yahud katanya benci dengan malaikat Jibril. Mereka mengatakan apa? Apa gaya mereka yang mereka ucapkan apa gayanya? Kalau seandainya Nah, iya, Nah, kesimpulannya itu ya, kalau seandainya Al-Qur'an itu yang nurunkan bukan malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutinya. Ini omong kosong enggak nih? Omong kosong hati-hati barakallahu fiikum. Ini orang Yahud. Orang Syiah Rafidah mengatakan apa? Antum? <laughs> Lah bahas. Salah alamat ya. Jadi Syiah Rafidah mengatakan malaikat Jibril salah alamat dalam memberikan wahyu katanya. Seharusnya siapa yang dikasih? Ali bin Abi Thalib. Allahumma musta'an. Ini omong, omongan yang tidak benar, omongan yang sangat berbahaya sekali. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Summa tuksira min tilawatihi, kemudian memperbanyak membacanya. Wa tatadabbarahu dan juga tadabbur merenungi maknanya. Wa tata'ammal ma'anih dan juga memperhatikan makna-maknanya. Terkadang apa? Di samping kita baca Al-Qur'an, terkadang megang juga terjemahan, Al-Qur'an terjemahan. Ini yang belum tahu terjemahannya ya, tapi kalau sudah tahu Ya sebenarnya nggak perlu lagi, cuman kadang mencocokkan itu nggak masalah. Tahu ya? Karena antum semakin belajar bahasa Arab semakin kuat, Insya Allah taala sering buka kamus, biidznillah, suatu ketika nanti antum bisa nyambung-nyambung sendiri terjemahan itu. Tanpa harus melihat apa? nam Al-Qur'an terjemahan. Walaupun terkadang perlu melihat nggak masalah untuk mencocokkan saja. Wa illa semakin antum kuat ilmu bahasa Arabnya, ilmu alatnya seperti nahwu, saraf dan sering buka-buka kamus, eh, buka-buka kamus ya, nggak boleh males-malesan itu Insya Allah biidznillah suatu ketika banyak mufradat yang antum hafal. Paham ya? Sehingga antum melihat Arab ini sudah tahu artinya sendiri. Walaupun antum belum melihat artinya terjemahannya misalkan. Itulah termasuk apa? Nah, buah yang dihasilkan daripada kesabaran. Sabar, pahit rasanya, tapi hasilnya apa? Lebih manis daripada madu. Bukan bukan manis saja, lebih manis daripada madu. Nah, mulai karena itu belajar bahasa Arab atau yang semisal itu sabar. Wah, ini kok fiil, isim, huruf, wah pusing ini marfu, masuk, majrur, majzum, apa ini misalnya? Enggak boleh kayak gitu. Sabar. Paham ya? Tekuni aja marfu ya. Terima aja marfu, marfu, masuk, mansub, majzum, majzum. Paham ya? Intinya antum yang yang diajarkan itu udah suruh hafal, hafalin aja. Nanti lama-lama terbuka insyaallah. Tapi kalau dengan ilmu yang dipelajari sedang senang, jangan berharap berhasil. Paham ya? Karena ilmu yang dia pelajari dia harus menganggap ilmu itu yang kelihatannya sulit, yang mudah dulu. Karena apa? Karena dengan anggapan tersebut insyaallah باذنillah suatu yang semula sulit menjadi mudah باذنillah azza wajalla. Pantunnya Naam, la astahilanna sa'ba a'udrikal muna, faman qadatil amalu illa lisabiri. Artinya apa? Sungguh aku akan menganggap suatu perkara yang sulit itu mudah dan tidak akan teraih angan-angan seorang itu kecuali hanya orang yang bisa bersabar, orang yang sabar yang bisa meraih. Jadi kalau duduk belajar sabar ya. Setahun dua tahun tuh masih belum apa-apa ya. Eh, berapa tahun? para imam dahulu berapa tahun duduknya? Sampai berapa tahun? 20 tahun Iqbal, 20 tahun. Kalau cuma 2 tahun tuh nggak usah, wah sudah 2 tahun ini, santai saja. Paham ya? 10 tahun, 20 tahun nggak masalah, biidznillah. Paham ya? Cuman apa? Semuanya tentunya melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Yang jelas belajar itu sabar. Nah sabar, duduk pun sabar. Wah, nah belajar mesti dua kali pelajaran setiap maghrib wa isya ini keju sekali misalkan sabar ya akhi barakallahu fikum. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan apa? Badan yang santai-santai. Paham ya? Antum misalkan nah barakallahu fikum mau belajar bisa dapat ilmu banyak duduk di kursi roda ini terus. Enggak dapat apa-apa. Allah musta'an. Tapi apa? Perlu yang namanya sesuatu yang pahit yang pernah kita rasakan. Karena orang yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam cari ilmu, dia nanti akan diuji dengan apa? Diuji dengan apa? Dengan kerendahan kebodohan. Eh, seumur hidupnya. Allah musta'an. Pantunnya apa? Na'am barakallahu fikum ahsan. Malamnya yaduk murra ta'allum sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar mencari ilmu walaupun sesaat saja, tajarra abdullah jahli tulah hayatihi. Niscaya dia akan apa? Mendapatkan na barakallahu fikum balasan apa? Hinanya, rendahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, kemudian apa berikutnya? Ewa? Nah, waman Fatahu gitu ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an lifawatihi. Nah, barakallahu fikum. Ini ada lifawatihi atau limautihi yang benar ya. Li wafatihi ya wafatihi. Yang yang benar wafatihi, yang tepat wafatihi. Nah, artinya apa? Artinya barang siapa yang masa mudanya terluputkan untuk belajar masa mudanya. Antum masih muda enggak antum? Jangan terluputkan. Antum juga masih muda kan? Ayo. Nanti kalau terluputkan masa mudanya belajar terluputkan, kalau sudah tua menyesal. Kafakabbir alaihi arba'an li fawatihi. Takbir empat kali. Li wafatihi karena matinya tadi. Kalau udah mati bagaimana? Enggak bisa lagi belajar. Bukan berarti yang tua kemudian minder enggak. Enggak seperti itu. Kita ini yang tua-tua, barakallahu fikum upayakan tetap masih semangat. Karena yang paling inti akhir hayat. Ingat-ingat akhir hayat. Amin. Ya? Innamal a'malu bil khawatim. Hanya amalan-amalan tergantung dengan akhir hayat penutupnya itu. Penutup akhir hayatnya. Maksudnya ya, Nah, kalau fikum oleh karena itu bukan berarti yang tua kemudian wahana sudah menyesal ini enggak mungkin anak belajar lagi. Mungkin. Paham ya? Intinya kan bagaimana dia kokoh. Di akhir hayatnya itu kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Man mata al Islam was sunnah mata al khair kulli Barang siapa yang mati dari Islam dan Sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Ungkapannya siapa ini? Al-Imam Al-Imam Al-Imam Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah, maka sungguh dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Allah musta'an. Eh? Ayo Imam Ahmad, jangan sampai lupa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang meninggal nam di atas as-sunnah uskut?" Diam kamu. Apa semakna itu? Man mata al khairi kulli man mata al Islam sunnah, mata al khairi kulli Atau kama qala rahimallah. Nah, barang siapa yang mati di atas Islam dan juga as-sunnah, maka dia niscaya mati dari seluruh kebaikannya. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat dikit lagi. Kemudian tatluba tafsirahu dan juga mencari tafsirannya. Jadi Al-Qur'an yang dihafal itu terkadang butuh tafsiran kita pelajari dan alhamdulillah sudah antum pelajari dua tafsiran. Nah, bersama pak Ustaz Bilal pelajaran tafsir apa itu? Nam As-Sa'di atau tafsir Al-Karim Rahman itu ya. Nah, barakallahu fikum itu bagus sekali juga. Kemudian juga kita pelajari tafsir Al-Muyassar. Intinya nah barakallahu fikum mempelajari tafsiran itu pentingnya terkadang ada kalimat yang global itu ada penjelasannya. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Summa ta'mala bihi kemudian mengamalkannya. Ingat-ingat Al-Qur'anu hujjatun laka'u alaika. Al-Qur'an itu hujah untukmu atau justru menghujahi dirimu? Sudah hafal Al-Qur'an kok malah dia langgar, dia kena hujah. terhujahi nanti. Allahumma musta'an. Wa tukhlisal amala lillah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika beramal hendaknya dia mengikhlaskan amalan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi nasihatu li kitabillah azza wa jalla. Inilah nasihat terhadap Al-Qur'an terhadap kitabullah azza wa jalla kitab Allah Subhanahu wa taala. Awalan perhatikan baik-baik yang pertama, antaqida annahu kalamullah haqiqatan. Hendaknya dia meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Yang kedua, sanian antata'allamahu. Hendaknya dia mempelajari Al-Qur'an tersebut. Nah, mempelajari Al-Qur'an di antaranya pelajari ilmu apa? Tajwid, eh? ikhfa, idhar, iqlab, idgham. Paham ya? yang insyaallah taala nah barakallahu fikum suatu ketika ada yang bisa mengajari ya belajar. Yang jelas itu penting sekali. Nah barakallahu fikum idhar, iklab, idgham, kemudian juga ada juga yang namanya mat tabi'i, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil. Eh barakallahu fikum kemudian macam-macam yang jelas ilmu tajwid itu ya. Cuman apa? Cuman fungsinya kenapa kok harus mempelajari ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid itu akan memperindah, akan memperindah suara, lantunan manakala dia tepat bacanya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gunah digunakan. Jangan seharusnya idhar malah digunakan. Itu biasanya kurang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat. Salitan yang ketiga, antuk siramin tilawatihi, memperbanyak membacanya. Membaca ini bisa masuk dalam murajaah, sengaja membaca atau yang semisalnya barakallahu fikum. Naam. Rabi'an yang keempat, antatadabbarahu. Hendaknya engkau mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an. Afala tadabbarun Al-Qur'an am 'ala kulubin akfaluha? Nah, barakallahu fikum. Tidakkah mereka mau bertadabur, memperhatikan kandungan isi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka sudah terapa terkunci? Hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena Al-Qur'an ini turunnya bukan dari manusia. Turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Al-Qur'an ini turun dari selain Allah taala, niscaya apa akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Apa? Naam, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an turunnya dari selain Allah, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Nah, berikutnya Fala yakfi an taqra'ahu duna ma'rifati ma'ani wa tafsirih. Enggak cukup engkau membacanya tanpa mengetahui makna-maknanya dan juga tafsirannya. Yang seperti ini namanya apa? Namanya tadarruj, bertahap. Antum awal mula belajar mungkin enggak tahu artinya, enggak juga enggak tahu juga maknanya, tapi semakin antum kuat bahasa Arabnya Allah semakin membantu menghafal Al-Qur'an karena semakin antum tahu artinya gitu loh ya. Semakin mengetahui artinya. Jadi mengetahui tafsirannya, maknanya itu pentingnya biar kita tahu kandungan tersebut, kandungan isi Al-Qur'an dan ayat tersebut. Khamisan yang kelima, anta bih beramal dengannya. Nah, yang pertama tadi apa? Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Naam kita mempelajari ilmu Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadisnya siapa? Ruahu wal Bukhari. Ahsan. Hadis Utsman bin Affan riwayat Bukhari. Khairukum wa fi riwayah afdalukum man ta'allama quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mafhum salah ya? Naam. Yang ketiga tadi apa? Memperbanyak nah membaca Al-Qur'an. Membaca ini bisa murajaah, bisa pula menghafal, bisa pula membaca biasa. Nah, barakallahu fikum. Rabi'an yang keempat, an tatadabbarahu engkau bertadabbur merenungi memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an paham itu ya yang kelima apa tadi an ta'mala bih mengamalkannya yang kelima apa mengamalkannya perhatian baik-baik Nah barakallahu fikum kita tutup yang terakhir dzalika li'anna ilma min ghairi 'amalin la yufiduka syai'a yang seperti itu dikarenakan ilmu tanpa amalan itu enggak bisa memberikan faedah sedikit pun kepadamu jadi ilmu kalau nggak diamalkan itu sama saja. Eh, bagaikan apa? Pohon yang tidak ada buahnya. Allah musta'an. Allah musta'an. Diamalkan barakallahu fikum walaupun sedikit nggak masalah tapi diamalkan. Walau kunta min aktsarin nas hifdzan lil Qur'an, walaupun kamu termasuk orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an, wa aktsarin nas tilawatan lil Qur'an dan paling banyak bacaannya terhadap Al-Qur'an, madama annaka la ta'malu bih, selama engkau tidak mengamalkan Al-Qur'an ini perhatikan penting banget ini Selama engkau tidak mengamalkan Al-Qur'an, falas tanasihan li kitabillah azza wa jalla. Berarti kamu bukan orang yang nasih, bukan orang yang suci, bukan orang yang tulus. Nah, barakallahu fikum terhadap Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum bal takunu ghasyan li kitabillah azza wa jalla. Bahkan kau menjadi orang yang penipu, menipu, nah penipu terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi diamalkan barakallahu fikum Eh, ilmu yang dipelajari diamalkan jangan apa jangan bermudah-mudahan sudah belajar sifat sholat nabi sholatnya masih gini Allah Yang kurang kalau sudah diajarkan misalkan ada dua cara eh, hatwa mangkibah atau nah barakallahu fikum udunai udah Allahu akbar benar-benar meresapi itu loh salat seenaknya Allah Paham ya? Diamalkan barakallahu fikum sifat salat Nabi yang kita pelajari diamalkan. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini tapi nggak perlu antum ukur ini nggak perlu perkirakan sudah atau gini. Paham ya? Paham ya? Seperti itu. Diingat baik-baik. Nah, barakallahu fikum, walaupun tidak sampai batalkan salat tapi yang namanya nah barakallahu fikum ilmu yang dipelajari itu diamalkan walaupun sedikit enggak masalah tapi diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam suwab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.